Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan Yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على ذكرك بلسان بألسنتنا وبقلوبنا أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد ومع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pendengar Dan para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Puji syukur yang sesungguhnya mari kita panjatkan kepada Allah yang memudahkan kita untuk belajar berkumpul di tempat ini, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Semoga seperti Allah memudahkan kita kumpul di sini, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat. Kita akan terus berjalan menuju Allah, mencari ridha Allah. Bersama Imam Al-Ghazali rahimahullah taala nya yaitu Al-Kitab Minhajil Abidin. Kita akan terus dibimbing oleh Imam Ghazali bagaimana kiat-kiat agar menjadi hamba yang benar-benar dekat kepada Allah, dicintai Allah, rindu kepada Allah dan akan dimuliakan oleh Allah kelak di akhirat dan dimuliakan oleh Allah saat di dunia ini. Kita diajari oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala agar kita menjadi selamat adalah agar kita pandai-pandai menjaga lidah kita. Sungguh lidah bentuknya mah kecil, tapi perang besar pun karena lidah berucap. Permusuhan dan pertentangan karena lidah. Lidah Saghirul jirmi Kecil bentuknya Kabirul jurmi Dosanya gede Dan membahayakan pembicaraan yang bukan ibadah Membahayakan pembicaraan yang bukan dikir disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu kalam ibni adam alaihi la lah, illa dzikrullah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari semua omongan anak Adam itu akan menjadi beban menjadi beban hukuman dan bukan menjadi pahala kecuali omongan yang berupa zikir kepada Allah dan mengajak orang kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Jika ada orang berbicara dengan sesuatu yang haram, yang jelek, mungkar, jelas itu dosa. Ternyata untuk menjurus kepada kesia-siaan di dalam berbicara bukan sesuatu yang haram saja. Bahkan mungkin seseorang mengucapkan sesuatu yang mubah akan tetapi sesuatu tersebut karena bukan hal yang penting, maka itu pun menjadi sebab ia tidak baik dan bisa menjadikan sebab kesengsaraan. Bukan sesuatu yang haram, tapi mubah. Akan tapi ternyata dengan ungkapan-ungkapan yang mubah, mubah bukan haram. Tetapi seseorang bisa saja dengan itu semua akan terjerumus di dalam kehinaan. Maka di dalam berbicara hendaknya kita jaga, kita tidak hanya menghindar dari yang haram. Pembicaraan dan perbincangan yang tidak perlu pun kalau bisa kita menghindar. Yang bisa menghindar dari pembicaraan yang tidak haram hanya karena tidak perlu saja, maka itu sangat mudah baginya untuk meninggalkan pembicaraan yang haram dan membawa dosa. Kita sudah sampai kepada bimbingan Imam Ghazali tentang menjaga lidah. Menjaga lidah Agar tidak kita masuk dalam apa melakukan yang haram dengan lidah kita. Mulai dari menggunjing dan seterusnya. Kita pun ternyata diajari oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Menghindar dari mengucapkan sesuatu yang mubah. Bukan sesuatu yang haram tapi tidak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la Islam yang baik bagi seseorang itu. Makanya seseorang akan benar dan baik di dalam beragama adalah jika ia bisa meninggalkan sesuatu yang kurang penting. Obrolan yang tidak penting ditinggalkan. Jadi selalu omong berbicara sesuatu yang bermanfaat. Wa ammal mubahu dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Yang mubah jangan diremehkan. Berbicara sesuatu yang mubah pun ternyata sia-sia. Artinya kalau kita tidak berbicara tentang sesuatu yang sunnah dan wajib, kalau bisa jangan berbicara. Mubah pun harus kita pikir-pikir. Meninggalkan sesuatu yang mubah, itu pun penting. Mubah untuk dibicarakan. Sampai derajat bab, bab namanya warok. Orang warok itu bukan meninggalkan yang haram, akan tetapi orang warok itu memilah di antara yang halal. Boleh, boleh, boleh, halal, halal, halal. Akan tapi ia akan berusaha untuk mencari dan mencari mana yang lebih halal di antara yang halal dan yang halal. Baik wa amal mubahu adapun yang mubah di dalam perbincangan dan pembicaraan fafihi arba'atu umurin. Ada empat hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa menghindar dari perbincangan yang kurang penting. Ahaduha yang pertama. Apa yang kau ucapkan itu adalah menyibukkan suhulul kiramil katibina, menyibukkan ulama-ulama mulia yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amalan. Jangan kau sibukkan malaikat mencatat amalmu. Biarpun itu amal mubah seperti itu. Sebab apa? Gak menjadikan keselamatan kita di akhirat. Memang tidak haram. Akan tapi cukup kau, engkau menyibukkan imam apa malaikat. penulis pencatat amal itu pun bukan sesuatu yang baik. Su'ul adab. Bimala khaira fihi menyibukkan malaikat. Penulis amal dengan sesuatu yang tidak ada baiknya. Wala faedah da, wala faedah dan tidak ada faedahnya. Kalil mar'i sungguh tepat. Bagi seseorang tahiyah hendaknya ia malu. Minhuma dari dua malaikat tersebut fala yu'zihima. Hendaknya jangan diganggu malaikat. Malaikat itu akan mencatat semua amal yang kita lakukan. Amal baik dan amal buruk termasuk amal mubah. Jadi, jadi jika ada seseorang melakukan amal mubah, itu pun artinya kita menyibukkan malaikat untuk mencatat amal kita yang mubah. Dan ternyata mubah tidak menyelamatkan dan tidak mengangkat derajat kita. Maka dari itu lihat, yang mubah pun, perbincangan yang mubah, harus kita hindari. Kenapa Allah sudah, tahu? kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ma yalfit min qailin, qaulin, qaulin. Yani, tidak mengucapkan seseorang dengan satu ucapan, illa ladaihi raqibun atidun. Kecuali ada padanya malaikat raqib dan atid yang akan senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan. Lihat, perhatikan makna ini. Jadi artinya jangan sampai kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada gunanya, itu sudah cukup dengan yang demikian itu merepotkan malaikat. Malaikat mencatat amalmu yang tidak ada guna. Wasani yang kedua yang harus kau pahami bahasanya. Di saat engkau mengucapkan itu seolah-olah engkau mengirim pesan. Irsal kitabin mengitip, mengirim kitab. Atau pesan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lagwi dengan sesuatu yang lagu. Lagu itu adalah iseng. Walhadar sesuatu yang tidak ada gunanya. Sebab apa yang kita lakukan ini kita sodorkan seolah kepada Allah. Jangan sampai kita menyodorkan kepada Allah sesuatu yang tidak ada gunanya. Walyahdharil abdu hendaknya seorang hamba itu berhati-hati. Min dari yang demikian itu wal yahsyallaha hendaknya takut kepada Allah Azza Maha Mulia wa Jalla dan Maha Agung. Wa disebutkan sebuah kisah. Anna ba'dahum sebagian dari mereka Nadala nadhara ila rajulin yatakallamu bil khana. Ada sebagian dari orang-orang terdahulu itu melihat kepada seorang laki-laki Yang orang laki-laki tersebut dia mau berbicara. Bilkhana dengan pembicaraan yang tidak ada guna. Orang-orang yang melihat yang demikian berkata, Ya ada waihak. Hei orang, waihak celaka engkau. Inatum tum li kitaban. Sesungguhnya dengan ucapan yang kau ucapkan itu, tumli engkau seolah-olah mendikti mengimlak mendikte kitaban atau tumli mengisi surat atau kitaban buku kau kirim ila rabbika kepada Tuhanmu. Artinya dengan berbicara itu seolah-olah kita kita mengirim surat kepada Allah. Isinya apa? Yaitu isinya omonganmu yang gak ada gunanya. Pengdur mada tumli, maka sadarlah. Lihat, mada tumli, apa yang kau tuliskan di dalam buku yang akan kau kirim kepada Allah. Agar kita paham bahasanya kita ngirim surat kepada Allah. Wathalithu yang ketiga adalah qira'atuhu baina yadayil malikil jabbar. Apa yang kau ucapkan itu akan dibacakan oleh malaikat di depan hadapan Allah. Maksudnya disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik yang merajai segala sesuatu. Al-Jabbar yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Ala ru'usil ashhad. Di hadapan manusia-manusia semuanya. Lihat amal kita akan ditampakkan nanti oleh Allah. Di hadapan manusia jika buruk-buruklah yang akan kita ketemukan. Jika baik-baiklah akan kita ketemukan. Maka sadari apa yang kau ucapkan saat ini. Kalau haram nanti akan menjadi kita malu di pandang masyarakat. Di, di, di, hadapan Allah nanti. Baina syada'idi wal ahwali. Akan dibuka kejelekan kita nanti. Atau omongan kita. Di hari kiamat, di antara sibuk dahsyatnya hari kiamat. Syadaid dahsyat. Awal meng, menghebohkan. Wasyana dalam keadaan kehausan. Oriana tidak pakai baju. Jian lapar. Mungkatian anil jannati lihat. Engkau pun belum sampai surga. Terputus menuju surga. Mahbusan anil nikmati. Terhalang daripada nikmat. Allah. Warabi ini, lihat. Jadi agar kita bisa menghindar dari ngomong yang tidak ada gunanya, ketahuilah bahwa apa yang kau ucapkan dicatat oleh malaikat. Apa yang kau ucapkan itu artinya engkau telah sam, engkau, itu akan dikirim di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u yang keempat. Al-lawmu wa ta'iru bima qulta. Hendaknya engkau berusaha untuk selalu mencaci, mengolok diri atau ucapan kita. Hadis sadar. Kalau kita sudah terlanjur ngomong haram atau ngomong mubah, tegur itu hati mudas. Eh hey, lidah kenapa ngomong begitu? Terus diingatkan. Wa qita'ul jadi Dan fahamilah bahwa dengan lidahmu nanti yang banyak ngomong apalagi banyak dosa, itu menjadi lidah ingkita'ul jadi Tidak bisa berhujjah di hadapan Allah. Tidak bisa membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'um min rabbil izzati lihat. Ucapanmu itu bisa menjadikan engkau malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad qila dan telah dikatakan oleh sebagian ulama, iyyaka wal fudula, awas dengan melakukan sesuatu yang enggak guna. Fudul sesuatu yang tidak guna. Awas dengan sesuatu yang tidak guna. Awas ngobrol yang enggak ada guna. Ngobrol enggak ada guna. Musibah, kebiasaan. Fa inna hisabahu yatul. Iyaka wal fudul. Fa inna hisabahu yatul. Hisabnya panjang, lihat. Omonganmu akan ditanya satu persatu. Berapa kalimat yang kau ucapkan hari ini? Seribu kalimat. Mana yang baik dan mana yang mubah. Dan mana yang haram. Lihat. Dan semuanya akan dibilah-bilah. Dan yang baik akan dapatkan balasan. Yang jelek akan dihinakan. Wa kafa bihadil usuli wa wa'idan liman ta'ab. Cukuplah dengan empat pokok yang kami sebutkan tadi. Akan bermanfaat ini. wa Wa'idan sebagai peringatan, sebagai nasihat. Liman ta'adha bagi orang yang mendengar nasihat. Waqad basatna dan kami telah menyebutkan panjang lebar basatna di kitab di dalam kitab Asrari Muamalatud Dini rahasia-rahasia di dalam kita menjalankan urusan-urusan keagamaan. Maafi makna di dalam buku itu sungguh sebuah kepuasan pemahaman. Maksudnya pemahaman makna yang paling bagus di kitab tersebut. Maafihi min maafihi fangdur maafihi maka lihatlah apa yang ada di dalam kitab tadi asrar muamalatid din kitab Asrar Mu'amalatid Mu'amalatid Din. Mu'amalatid Din. Fangdur maka lihatlah mafihi apa yang ada di dalam kitab tersebut. Tajidu syifa'a engkau akan menemukan kesembuhan hatimu dari dari kerusakan-kerusakan hati. Baik ini adalah yang bisa kami sampaikan ini sebagai pungkasan penjagaan uh, lidah dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas membersihkan hati dan itu sangat-sangat penting. Bagaimana kita membersihkan hati dari penyacam macam-macam penyakitnya dan penyakit seperti apa yang boleh ya uh, uh, apa penyakit-penyakit hati yang harus kita senantiasa senantiasa bersihkan. Kalau tadi peng, uh, banyak maksiatnya lidah, tetapi lebih penting untuk kita belajar adalah bagaimana kita menghindar dari maksiat yang namanya hati dan kalau sudah hati rusak, semua amal baik secara dohir yang kita lakukan pun tidak ada apa, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat tolong biasakan kita berbicara sesuatu yang manfaat. Jangan biasakan dengan biasa bicara iseng, sesuatu tidak ada gunanya. Ketahuilah semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah kita meningkatkan kualitas mendengar pengajian untuk semua meningkatkan kualitas. Dan ketahuilah Allah Maha Kuasa. Allah yang menggerakkan semua hambanya. Allah yang menggerakkan kita semua untuk untuk baik. Dan maka dari itu kita memohon kepada Allah dan menyukuri mensyukuri kepada Allah atas nikmat lidah. Dengan cara bersyukur ini dengan cara menghindar daripada kemaksiatan-kemaksiatan lidah. Semoga Allah menjaga lidah kita semua. Durhaka ke orang tua dengan lidah. Kadang-kadang khianat pun dimulai dari lidah dan seterusnya. Itu adalah kebusukan dan kebusukan-kebusukan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah uh, membahas tentang masalah-masalah penyakit hati. Wallahu a'lam bissawab. Baik kepada para jamaah, kami beri kesempatan untuk jamaah laki-laki dua orang dan jamaah perempuan dua orang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Benawan Bu ya, yang pernah satu rombongan dengan Buya eh, umroh kemarin. <laughs> Saya menanyakan mengenai bagaimana kalau kita memiliki masjid, Bu ya, tetapi masjid itu belum diwakafkan. Lalu masjid itu dikelola dengan ada selisihnya atau keuntungannya diantaranya untuk untuk makan keluarga. Bagaimana hukumnya gitu? itu makan. Aja. Ya untuk makan. Apa yang dia? Ya misalnya. Masjidnya diapain kok bisa sampai bisa untuk makan? Misalnya untuk parkir, ah, parkirnya, Hah? kemudian apa? Parkir, kemudian ada taman kanak-kanaknya misalnya gitu. Itu Baik. aja bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ya, saya mau menanyakan tentang istiwa. Masalahnya di suatu tempat uh, waktu sholatnya itu lebih awal. Contoh, sholat zuhur itu mulai kurang lebih 11.35 asarnya itu jam 3 kurang 10 menit maghribnya itu jam 6.40 subuhnya itu oh, ya, kurang lebih jam 4 kurang 5 menit dari kami ragu untuk mengikuti jamaah di situ sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau nanya soal agak doa, sedikit. So, nanya soal doa yang doa kepada orang miskin dan orang idiot itu kalau orang tersebut tidak melakukan sholat bagaimana? Doa untuk minta doa kepada orang miskin dan orang yang idiot. Idiot. Ya. Kalau orang tersebut tidak melakukan sholat itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Bu ya. E, setelah kita apa ya? Kiamat ya. Setelah itu kita memasuki namanya Yamul Mahsyar. Yang begitu panjang ribuan tahun bahkan ya. Terus masuk kepada Yamul Hisab. Pertanyaannya adalah adakah cara bagi kita orang yang awam seperti saya supaya bisa masuk surga bi hisab. Barangkali e, istilahnya tidak melewati masa-masa yaumul mahsar ataupun yaumul hisab seperti itu. E, kalau boleh pertanyaan yang kedua. Boleh. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, yang pertama pertanyaan tentang masjid. Masjid yang tidak diwakaf, Kalau masjid tidak diwakafkan, tidak akan menjadi masjid. Sebab salah satu syarat keberadaan masjid harus wakaf. Bahkan definisi masjid itu sendiri adalah sesuatu yang diwakafkan untuk sholat. Apapun yang diwakafkan untuk sholat jadi masjid. Ada sedikit perlu dijelaskan bahwa jika Anda mempunyai tanah lalu Anda buat bangun di atasan, bangunan di atasnya, lalu Anda wakafkan untuk sholat, maka itu jadi masjid. Itu menjadi masjid. Jadi harus tahu definisi masjid. Jadi artinya mungkin sekali bahwasanya sebagian musola musola yang sering disebut musola itu adalah hakikatnya masjid jika memang itu adalah diwakafkan untuk sholat. Kemudian kalau ada masjid yang belum diwakafkan kok jadi masjid. Nggak sah, nggak jadi masjid. Tidak akan disebut sebagai masjid kecuali memang itu adalah wakaf. Jadi masjid syaratnya harus dari tanah wakaf. Sehingga tidak akan bisa berpindah. Menjadi hak miliknya anak, keturunan dan sebagainya. Dan semua yang diwakafkan untuk masjid, madrasah dan sebagainya, yang diwakafkan, maka ketahuilah haram bagi siapapun untuk memetik dan memanfaatkannya. Haram memetik dan memanfaatkan buah tersebut. Akan tapi seperti yang ditanyakan bahwa ada seseorang yang uh, apa uh, masjidnya tidak diwakafkan. Lah kalau tidak diwakafkan tidak jadi masjid. Ingat, jika tanahnya tidak diwakafkan tidak akan jadi masjid. Kalau tidak akan jadi masjid berarti ya jadi bangunan biasa. Dan bangunan biasa adalah milik-milikmu. Tanamannya adalah buahnya, adalah hasilnya untukmu karena bukan masjid. Dan bukan wakaf. Selagi bukan wakaf adalah milikmu. Ini tanah adalah milikmu. Engkau tidak pernah apa nama menggunakannya. Milikmu. Akan kemudian setelah itu dibangun di atasnya tidak akan menjadi masjid di atasnya kecuali sudah menjadi tanah wakaf. Biarpun bentuknya masjid akan tapi jika bukan dari tanah wakaf, maka itu adalah salahnya yang bangun masjid di situ. Maka jangan sampai kita itu salah, bangun masjid di tempat yang bukan tanah wakaf. Artinya selagi tanah itu bukan tanah wakaf, maka Anda pun boleh memberdayakannya untuk pertanian atau dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa. Asalkan memang bukan tanah wakaf. Cuman bagaimana dia bangun masjid kok ternyata tidak dijadikan masjid tersebut sebagai kenapa tanahnya kau tidak jadikan tanah wakaf yang bisa menjadikan sempurna di dalam mereka ia membuat bangunan. Jadi jangan sampai kita salah. Buat bangunan mau gede, tapi di tempat yang bukan wakaf maka ini tidak akan jadi istilah masjid yang selama ini diperkenalkan oleh para ulama. Jadi nyamannya masjid adalah sesuatu yang diwakafkan untuk sholat. Sehingga di dalam madhab Imam Abu Hanifah, jika ada orang punya masjid, eh punya rumah, rumah kemudian berkata rumah ini aku wakafkan untuk orang sholat maka jadilah itu masjid wallahu a'lam jadi begitu ya, jadi jawabannya adalah kalau memang itu belum tanah wakaf maka buahnya pun adalah untuk ahli warisnya karena belum diwakafkan tidak akan berubah menjadi sesuatu yang diwakafkan kalau memang belum pernah di diwakafkan wallahu a'lam bisawab tentang waktu sholat kita bisa berpegang dengan apa yang sudah dibukukan oleh para ulama dengan perhitungan-perhitungan dengan cara yang mereka lebih tahu dari kita. Kita taklid dalam hal itu boleh-boleh saja mengikuti yang demikian itu. Nggak usah ragu. Karena itu sudah dikasih jarak antara waktu sholat dan adan. Adan dengan masuknya waktu biasa dikasih jarak agar kita aman. Jadi nggak ada masalah, kita tidak usah repot-repot. Serahkan semuanya kepada ahlinya. Mereka menyusun begitu juga ada timnya yang menemani mereka. Dan juga dikukuhkan para ulama dan sehingga kalau kita pengen mengambil uh, uh, kalau kita ngikuti para ulama-ulama mereka sudah jelas sangat jelas dengan perkataan-perkataan beliau-beliau bahwasanya untuk memasuki waktu sholat itu cukup dengan dugaanmu cukup dengan dugaanmu dan hakikatul amri hakikat yang memang sudah masuk jadi selagi itu dugaan masuk sudah melakukan sholat selesai ini sholat sah nggak usah ragu-ragu jadi waktu yang sudah ditentukan itu adalah memudahkan kita. Sudah ditentukan di tanggalan misalnya jam 4 berapa, jam 4 berapa, patuh itu semua. Itu sudah benar dengan perhitungan yang sudah dibahas oleh para ulama dalam hal ini. Didiskusi oleh para ulama yang masalah waktu sholat. Jadi nggak usah ragu, Anda sholat sesuai dengan petunjuk waktu yang sudah ada. Nah kalau Anda ragu, Anda akan ikut siapa? Melihat sendiri ya nggak susah, kesusahan. Kita mau ngoprak apres sendiri, apa ngoprak-ngoprak diri sendiri nggak bisa. Akan tapi dengan dengan apa dengan kebersa kalau kita ah mohon maaf kalau kita mencari waktu secara sendiri kerepotan susah menentukan waktu sendiri cukuplah kita berpegang kepada semua yang sudah tuliskan oleh para ulama-ulama maka kita mengikuti semua dan tidak usah ragu-ragu dalam urusan yang demikian ini solat anda adalah sah dan solat anda akan diterima memang ada orang akhir zaman yang berkata bahwasanya 95 kaum muslimin dunia ini solatnya salah yaitu solatnya sebelum masuk waktu kalau sudah ada tanda-tanda yang mereka lebih tahu itu masuk waktu sholat, selesai masuk waktu sholat. Jadi akan ada dirubah yang demikian itu. Kita harus berpegang. Maksudnya itu ulama itu. Yang menulis itu ulama dengan ilmunya mereka. Jadi perlu kita patuhi. Kalau tidak siapa lagi yang kita patuhi. Kemudian doanya orang miskin ya bagus doanya orang miskin luar biasa anak indal mungkasirati qulubuhum firman Allah aku bersama orang-orang yang hatinya terpatah-patahkan Hatinya tercabik-cabik, hatinya sakit oleh kefakiran dan kemiskinan, maka di saat berdoa itu akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang idiot pun sama, orang dhaif. Innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan adanya orang-orang lemah di kiri kanan Anda. Ada orang idiot, akalnya tidak ini, maka dia tidak wajib salat karena dia salat pun enggak bisa. Tetapi kita tetap di dalam kita menghormatinya, memuliakannya, minta doa Ya bisa saja asalkan dia faham. Namanya orang minta doa, boleh-boleh saja. Sebab ini tanda tawaduk. Cuma apakah dia faham atau tidak. Kecuali ada seorang muda atau seorang ustadz kita minta doa kepadanya. Beres akan dikasih. Orang miskin pun ayah akan berikan doa adalah miskin yang mampu untuk pindah. Apa untuk, untuk orang miskin yang yang yang yang uh, yang kita minta doa orang miskin. Orang miskin kita minta doa. Orang lemah kita minta doa. Yang bisa berdoa. Lah kok gak bisa berdoa? Miskin, gila. Minta doa sama orang gila. Idiot adalah orang hilang akal. Kenapa minta doa kepada orang idiot? Tapi ingat harus kita beri kasih sayang orang idiot itu. Kasih sayang orang idiot. Yang punya orang idiot di rumahnya, ketahuilah Allah akan mengangkat derajatmu dengan orang tersebut. Idiot tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Kalaupun sulat itu suka-suka. Duhur pun bisa dua rakaat, tolah toleh, gak baca. Idiot. Sebab idiot adalah seperti anak kecil, biarpun dia umurnya sudah 25 tahun, maka dia seperti anak-anak perilakunya, akhlaknya, dan dia tidak mengerti eh, hal-hal uh, yang aneh-aneh. Baik, itu. Jadi, minta doa kepada orang miskin, ya, Baik, minta doa kepada orang yang uh, lemah, itu iya. Tetapi ingat, semuanya harus kita gunakan adab kemuliaan. Jangan sampai kita datang kepada orang kaya hanya mencari kekayaannya. Itu musibah yang sering terjadi kepada kalangan kita. Kemudian, untuk masuk surga tanpa hisab banyak riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa masuk surga tanpa hisab akan tetapi intinya jangan dipilih ada satu amalan yang kamu lakukan sholat malam maka engkau akan masuk surga tanpa hisab akhirnya apa nggak melakukan sholat yang lainnya yang penting sholat malam aja dua rakaat yang penting masuk nah, ini nggak benar jadi kalau anda kita semua pengen masuk surga tanpa hisab lakukan semua ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nanti akan diperintah saya, khulul jannata min ayyi babin syaa, maka akan masuk surga dari pintu yang al, yang manapun yang kita suka. Jadi dengan banyak ibadah, lima waktu, qabliyah, ba'diyah, lihat semua amalan sunnah berusaha kita amalkan, maka di saat itu nanti di surga suruh milih kamu pengen masuk ke surga yang mana. Dari pintu manapun masuk engkau boleh. Inilah kemuliaan ya. Kemuliaan orang-orang yang menjaga keimanan, menjaga ibadahnya. Jadi ibadah yang paling penting bu, ibadah yang paling berat, sholat fardu. Kemudian menyusul adalah sholat-sholat sunnah kubliyah ba'diyah. Kemudian menyusul istilahnya sholat duha, sholat witir dan sholat uh, eh, isya. Ya, apa? Sholat, sholat witir, witir, tahajud malam. Itu adalah sholat-sholat yang dikukuhkan. Ada pun yang lain-lainnya adalah nanti. Jadi ini, kalau ada orang pengen masuk surga tanpa hisap, maka dekatlah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti akan mendapatkan keringanan waktu di alam barzah dan mendapatkan keringanan waktu berada Eh, di eh, padang mahsyar dan akan mendapatkan keringanan waktu dihitung amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu eh, kita mengamal baik, amal yang banyak tidak ditentukan dengan amal ini itu. Dan juga agar kita ringan menuju jalan Allah, hindari segala kemaksiatan semampu kita dan hindari kemaksiatan sebisa mungkin dan jangan main-main urusan kemaksiatan. Kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Di kalangan masyarakat saat ini masih ada sebagian ibu hamil yang masih memakai membawa barang tajam membawa barang-barang tajam di saat hendak pergian. Dengan cara digantungkan di bawah mereka benda-benda tersebut bisa untuk menjaga diri makhluk-makhluk yang hendak memaksud negatif. Jadi bawa gunting, bawa pisau, yaitu ya boleh saja kalau buat motong mangga atau motong pepaya ya. Tapi kalau dengan keyakinan yang lain nggak boleh, wong bawa pisau aja kok nggak boleh, boleh saja. Kalau disempitkan di baju nanti takut kena anaknya ya. Nggak usah melakukan yang demikian. Yang masak kalau pengen naruh pisau, taruhnya di dapur sana. Kalau taruh gunting nanti ada tempatnya sendiri di tempat mesin jahit sana. Tapi bukan ditaruh di perut ya. Itu adalah kebiasaan dari turun menurun yang yang uh, apa namanya eh, nggak uh, perlu ditiru, nggak perlu ditiru. Taruh gunting, nggak itu bukan tradisi yang ada di dalam agama kita Nabi Muhammad SAW. Yang ada di dalam agama kita adalah berhati-hati. Jangan sampai kita makan sesuatu yang haram yang menjadikan kita masuk neraka. Jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang uh, haram dalam pekerjaan yang haram dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah apa uh, masalah-masalah seperti itu. Maaf saya itu ngantuk hilang-hilang tadi. Saya sudah pesan kepada anak-anak tadi agar saya tidak ngantuk gimana. Jadi kadang-kadang putus-putus. Ya. Jadi Bu, ya nggak usah yang semacam itu, pakai gunting-gunting itu bahaya, Bu. Nanti kena tusuk kan enggak enak ya. Jadi kalau pengen terhindar dari makhluk-makhluk yang nggak benar, sederhana. Resep dari Nabi SAW, sejuta penyihir pun akan kalah dengan Anda. Jangan tidur kecuali Anda sudah baca kul huwal kul a'udzu birabbil falak dengan kul a'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad dalam Imam Bukhari meriwayatkan dalam Fadhailul Quran, Nabi Muhammad tidak tidur kecuali membaca kul huwa kul a'udzu birabbil falak dengan kul a'udzu birabbin nas kemudian ditiupkan di wajahnya lalu ditiupkan di telapak tangan diusapkan di sekujur wajahnya dan setelah itu jangan takut dengan apapun bukan pakai gunting hantu ditusuk dengan gunting ketawa itu aku tusuk kau malah ngomong gitu setan dengan gunting mah ngapain gunting ya dan kemudian kalau ibu yang membaca untuk diri ibu, bapak sendiri. Kalau ibu punya anak kecil, kalau ibu ragu-ragu khawatir akan ada apa-apa. Bahkan semestinya setiap malam bacakan itu. Baca kul a'udzu falak, kul a'udzu binas, tiupkan di tangan, diusapkan di anak. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah untuk putra-putra beliau, yakni cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Jadi perlunya semacam itu ya. Jadi nggak usah pakai gunting, nggak usah pakai jarum disembunyikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada seorang ibu, nasihat buat ibu, barangkali ini pertanyaan hari ini ya, hari ini. Ada seorang ibu yang punya seorang suami, mohon maafin majelis mulia, Seorang suami yang menginginkan diladeni urusan kebutuhan pribadinya, maksudnya diladeni hubungan suami istri. Eh, dan dikatakan oleh ibu ini adalah amat amat sering. Jadi kalau memang ada suami semacam itu, ibu harus berbangga bahwa suami Anda berminat dan senang dengan Anda. Jadi ladenilah suami Anda dengan dengan uh, kelegaan hati. Baik dengan kelegaan hati dan biasakan sebagai seorang ibu, seorang istri itu agar bisa siap setiap saat untuk melayani sang suami karena percayalah Anda di saat suami menginginkan yang demikian itu artinya ia masih bersemangat dan masih merindukan untuk mesra dengan Anda. Bahkan ini katakan oleh Ibu sampai saya bosan melayaninya, barangkali perlu dinasihati juga para suami. Ada memang sebagian suami itu yang egois maunya itu langsung kalau hubungan suami istri itu sesukanya. Sehingga sampai istri itu benar-benar enak dengan suaminya karena apa? Di saat suami itu menggauli istrinya tidak dengan persiapan yang benar. Mulai dari mohon maaf, sikat gigian enggak, bau keringatnya nyebar kemana-mana, kotor. Ada seorang suami yang e-, e egois macam itu. Jadi wahai para suami jika ternyata istrimu sering menolak dan sebagainya bisa saja Engkau harus koreksi diri. Coba bersih diri, yakinkan bahasanya Anda sudah sikat gigi, yakinkan Anda sudah pakai minyak wangi, yakinkan mohon maaf tempat-tempat yang biasa keluar cairan atau keringat-keringat yang tidak bau sudah Anda bersihkan dengan bedak, dengan ini semua. Jadi kita apa seorang suami menggauli istrinya sudah siap dengan dengan sesuatu yang bersih. Dan wahai para istri, mohon maaf, jangan hanya sekedar engkau melayani istri suamimu saja. Bagaimana mereka benar-benar puas dan senang dengan itu semuanya? Artinya apa? Anda sebagai wanita ya jangan hanya sekedar melayani, tapi pastikan bahasanya Anda sudah siap. Dengan mohon maaf wangian, dengan membersih diri, dengan sikat gigi, dan seterusnya. Ini perlu hal-hal yang demikian itu diperhatikan. Jadi kalau ada seorang ibu yang katanya bosan menuruti suami terus, sampai bosan, itu bisa saja karena memang suaminya adalah orang yang tidak ngerti keindahan. Nabi SAW masuk kamarnya Siti Aisyah, sikat apa menggunakan siwaknya. Tangannya dicelupkan di baskom, dibasahi rambutnya. Kenapa? Biar kelihatan seger. Suami dengan istrinya kumus-kumus, lungset. Wah, aduh, tidak karu-karuan, baunya mana ini. Ya kan, musibah. Jadi itu, soal tentang istri pun demikian. Ini perlu yang demikian. Jadi kita tidak bisa pungkiri yang demikian ini. Seorang istri merasa bosan, barangkali mohon maaf. Di saat seorang istri melakukan hubungan suami istri, seorang istri tidak pernah menemukan kepuasan. Akan tapi hanya meladeni saja. Kenapa seorang istri yang demikian itu? Karena bodohnya seorang suami. Nabi Muhammad marah jika ada seorang suami menggauli istrinya tanpa mukaddimah. Seperti binatang yang mendatangi betinanya. Sehingga tidak pernah berpikir istrinya itu puas atau tidak puas, senang atau senang, tidak senang, sudah siap atau belum. Itu ada seorang laki-laki yang demikian itu. Sehingga seorang istri itu hanya dapat dapat jatah mandi hamil, mandi hamil kesenangan tidak pernah dapat. Dan suami pun kalau menggauli istrinya itu asal saja, Wak. Jadi tidak tidak pernah tahu diri. Mulai dari kebersihan, enggak. Waktu pun tidak dipilih waktu yang indah. Ini aja juga tidak benar. Wahai para suami, jadilah anda suami yang menyenangkan bagi istri anda. Jangan sampai ada, sampai istrinya bosan tidak mau melayani. Kalau perlu istrinya setiap saat rindu untuk melayaninya. Dan begitu juga wahai para istri, jangan sampai suami itu mendekat istri itu bingung. Kalau belum pengen pol, tidak akan dekat. Karena apa? Istriku bawa jeruk dan walang sangit. Musibah ini. Daster buat masak pakai tidur. Ya, gitu ya. Kalau mau tidur baju yang bersih, yang wangi, yang begitu. Jadi ini kami tidak bisa menyalahkan kalau yang ngadep mungkin saya tanya satu-satu ini. Yang bersangkatan apa yang kau lakukan? Yang dilakukan suamimu sama apa? Sampai ada subhanallah. Kan biasanya dalam berhubungan suami ada mencium dan sebagainya. Suaminya lihat. Baru makan jengkol, makan bete, kalau makan jengkol, makan bete bau sih wajar. Kadang nggak makan jengkol, nggak makan bete, tapi ah musibah karena memang dia kotor dengan mulutnya. Tidak pernah dia bersih-bersih diri dan sebagainya. Itu penting diperhatikan. Nabi senang dengan kebersihan dan hubungan itu hubungan istimewa. Jangan sampai kita itu asal melakukan yang demikian kalau sudah puas selesai tidak pernah memikirkan pasangannya seperti apa. Ini baik yang bertanya barangkali semacam itu. Jadi perlu koreksi diri apa sih yang terjadi yang sebenarnya. Apakah suaminya yang nggak benar atau istri yang nggak benar? Baik. Saya disuruh majikan beli makanan, beli bahan 75 ribu di toko. Tapi saya punya teman menjual lebih murah, harganya 65 ribu. Jika kita membeli bahan kepada teman, terus uang pembeliannya kita ambil tanpa bilang kepada majikan, apa boleh? Karena majikan sendiri yang ngasih ngasih bahan harganya 75. Dan saya anggap uang kembalian tersebut sebagai uang jalan saya. Terima kasih. Gak boleh. Anda ditugaskan oleh bos Anda untuk belanja, maka Anda itu hanya wakil saja. Jadi kalau ternyata mestinya biasanya belanja harganya 75 ribu, eh kok di tempat lain Anda dapat 50 ribu, maka ketahuilah Anda pun harus lapor 50 ribu. Gak boleh Anda menumpangkan harga di situ. Kecuali majikan Anda ngomong begini, ya sudahlah, pokoknya aku pengen barang yang ini. Saya kasih harga 75 ribu. Kalau NT dapat lebih murah, selebihnya buat NT Kalau enggak, pokoknya belikan barang ini. Saya tolong belikan ini sepeda. Harganya 500 ribu. Sepeda engkol 500 ribu. Pokoknya saya belikan medan kalau saya tahu harganya itu pasarnya 500 ribu. Tatonya Anda keliling dapat harga 250 ribu. Selebihnya adalah tetap miliknya tuan karena Anda adalah seorang wakil. Anda bukan orang yang menjual jual beli kepada kepada majikan Anda. Wakil harus amanat. Amanat. Wakil amanat. Gak boleh kita menumpangi harga. Sama maklar. Itu beli. Sama untuk jual. Jual beli kan sebenarnya sama. Jual beli itu hanya karena kita pakai duit, maka kita disebut sebagai pembeli. Padahal jual beli itu artinya tukar menukar. Mana yang jualan, mana yang beli? Ah, saya jual beras dengan gula. Jual beli beras dengan gula. Siapa yang jualan? Yang punya gula atau punya beras? Hah? Sama sebetulnya kurang lebih jual beli. Sehingga dalam mata Abu Hanifah itu tidak terlalu dibedakan mana penjual, mana pembeli. Jadi karena semuanya tukar-menukar. Baik, kalau Anda menjual, disuruh menjual oleh seseorang, tolong jualkan motor saya tuh. Dijual berapa Pak? Jual 5 juta. Tentunya Anda keliling bisa menjual 7 juta. Baik, Berarti Anda untung, eh, berarti ada kelebihan berapa? 2 juta. 2 juta itu milik, siapa? Milik bos, milik orang yang punya motor, bukan milik Anda. Kecuali yang punya motor ngomong kepada Anda, ini motor jual 500. Kalau NT mau jual lebih terserah, lebihnya buat NT baru halal. Tapi kalau diam-diam, ini biasanya makelar yang ngaco. Diam-diam harga 5 juta langsung dinaikkan. Kelebihannya akan diambil oleh dirinya sendiri. Enggak, enggak boleh itu. Kalau Anda pengen dapat untung, Anda jadi pembeli dulu. Saya punya motor 5 juta harganya. Baik, Anda membeli kepada saya 5 juta. Baru setelah itu Anda jual sebebas-bebasnya. Anda, itu baru untung Anda. Sebab terputus antara saya dengan Anda. Selesai. Anda pembeli, saya penjual. Tapi kalau saya, Anda hanya mengantarkan kepada pembeli, maka Anda bukan siapa-siapa. Anda wakil. Tidak boleh Anda mengambil untung di balik uh, eh, kemakelaran Anda itu. Baik, jadi nggak boleh Pak, harus kita amanat. Hal-hal yang semacam ini harus dihindari ini saja. Hal yang lain lagi, mohon doa Bu. Fatihah, ada beberapa yang sakit dari keluarga, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga program-program dakwah ini terus berjalan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkembang kita masih pengen punya banyak Bu, Pak. Media-media kita pengen banyak televisi, radio, Semoga Allah mudahkan semuanya itu. Dan juga jangan lupa doakan untuk pondok pesantren. Yang saat ini kita lagi membangun aula dan sebentar lagi pondok putri. Ini perlu biaya besar, kita perlu ngadu kepada Allah yang Maha Kaya. Mohon ibu yang biasa bangun malam khususnya, sisipkan di dalam doa Anda untuk pesantren. Semoga Allah mudahkan. Jadi pesantren sekarang bangun bangunan-bangunan besar ada bangunan bertingkat untuk anak-anak pon anak putra, sebentar lagi anak putri. Kemudian yang sekarang yang lagi ditangani adalah aula raksasa, aula besar untuk majelis taklim, majelis al-bahjah di Ahad pagi dan Sabtu pagi. Jadi kita perlu doa ya, jangan lupa mendoakan setiap malam, setiap malam. Paling tidak nanti malam doa. Doa dan juga khususkan untuk media informasi radio dan televisi radio khususnya yang saat ini kita akan menambah, bukan mengurangi, akan menambah di kota-kota lain ya. Di beberapa kota, insya Allah akan kita tambah. Suatu ketika kami ingin ngagetkan ibu-ibu, bapak-bapak, bahwasanya kita sudah punya banyak radio yang insya Allah lebih manfaat untuk kaum muslimin. Mohon bacakan Fatihah sekali saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله يا الله yang telah memudahkan kami berkumpul di tempat ini ya Allah kami mohon jadikan kami semua ahli surgamu ya Allah berikan kepada kami kemudahan masuk surga tanpa ada penghitungan tanpa ada hisab ya Allah Wahai zat yang maha mulia muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah Jaga iman kami, jaga akidah kami, jaga kehormatan kami. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, maksiat mata, maksiat hidup, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat anggota badan. Jauhkan itu semua ya Allah dari kami. Kami takut siksamu, kami takut nerakamu, kami takut murkamu ya Allah. Wahai yang maha kuasa. Ya Allah jaga kehormatan kami dan adik-adik keluarga kami semua. Muliakan mereka ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jangan sampai kami melakukan yang haram. Cukupkan cukupkan kami dengan halal darimu ya Allah cukupkan kami dengan halal darimu ya Allah cukupkan kami dengan halal darimu ya Allah Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Maka kami mohon, Ya Allah, yang sudah menikah, jadikan mereka puas dan cukup dengan pasangannya yang halal. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang korido, yang kau cintai. Yang menjadikan sebab mereka bahagia, mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-solehah. Yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Siapun dari siapapun dari kami. Yang mempunyai anak yang telah salah di dalam mendidik. Sehingga anaknya tidak kenal majlis, tidak kenal kebaikan, tidak kenal solat. Maka kami mohon berkat majlis yang mulia ini. Jadikan anak-anak itu anak yang soleh ya Allah. Anak yang baik, anak yang kau ridai ya Allah. Jangan sampai anak-anak mereka menjadi sebab mereka masuk nerakamu ya Allah. Ya Allah lapangkan rezeki kami. Dan jauhkan kami dari sebab kedistaan kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau Yang saat ini banyak orang tidak malu melakukan zina. Padahal itu kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan zina, zina, zina. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada yang terpernah terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat sehingga di dunia tetap mulia, di akhirat kau muliakan, bencikan kami dan mereka semua dari zina yang busuk hina dan kau hinakan. Ya Allah yang di kiri kanan masjid ini Allah yang ada di depan keberkahan masjid ini Allah. Jika ada hambamu yang tidak solat, maka jadikan mereka ahli solat. Ampuni dosa mereka yang lalu ya Allah. Rindukan mereka ke masjid, rindukan ke mereka ke majlis mulia ini Allah. Kiri kanan masjid ini, tetangga masjid. Jangan sampai ada hamba-hamba yang kau murkai hidup di kiri kanan masjid. Kami ingin mereka menjadi ahli surgamu, menjadi orang yang kau muliakan. Maka kami mohon ya Allah berikan kepada mereka semua kesadaran, kerinduan untuk hadir di majlis yang mulia semacam ini Allah. Jauhkan mereka dari meninggalkan solat dari meninggalkan puasa Ramadan. Ya Allah, jauhkan mereka dari segala kemaksiatan. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dan berikan kepada kami Ya Allah, Ya Allah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Kami mohon ya Allah ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka orang tua kami. Ya Allah ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni anak-anak kami dan murid kami dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman, iman ya Allah. Dan kami mohon jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.